Ya, pemuda diajak begitu. Lalu bicara dia wagala. Laisa li galbun ila daril qatimah. Ya ada hatiku keinginan buat ke rumah khotimah. Yang orang bilang, saya hati saya nggak ada keinginan buat ke rumah khalifah. Walakin ashtahi asidatan haratan. Akan tapi yang saya pengen asidah. Asidah Kenal aside ya? Oh, ah, ah, makanan asida, asida, Oh, pakai apa itu ya? Kayak bubur. asida yang anget. Harus. Saya pengen asidah. Fatarahtu gaulahu. Lalu aku abaikan ucapannya orang ngajak ke rumah khalifah minta asida di masjid ya kan? Yang boten-boten aja. Iwa yuwafidil jama'ata. Kira-kira dia tidak mau mengikuti jamaah. Wal tamasa syahwatan malahan ada keinginan nih, mau oh, minta keinginan. Diajak nggak mau tapi mintanya dia lagi. Udah diabaikan. Wa qultu bi nafsi sambil aku berkata di dalam diriku. Ngebatinnya orang Yang cerita eh, Syekh Abi Muhammad Al-Jalili Sambil membatin dia berkata, ada garibul ahdi bin tariga. Ini orang baru mulai belajar tariga kali Ya. Baru belajar tariga. Mintanya macam-macam. Lam yata'adam Sehingga dia tidak beradab. Rupanya merasa kesinggung juga. Orang ajak ke rumah khalifah. Malahan jawabannya begitu, nggak mau tapi minta dan Eh, ah, orang baru mulai belajar toriko belagu banget, nggak beradab. Ya. Pemuda itu dibilang begitu dalam hatinya Syekh. Wa mabaitu ila dar khalifah, pergi ke rumah khalifah. Wa akalna, syaba'na, wa tafarraqna akhir al-lail akhir al-lail. Saya makan, kami makan, sangat kenyang di sana. Akhirnya berpisah di akhir malam enak coba diikut makan di rumah khalifah nggak mau ya udah kami makan di rumah khalifah sampingnya Falamma dakhaltu riba tak tatkala saya masuk lagi ke pondok riba itu ya bukan musik. itu syaba ala tilkal halah. Lihat tuh pemuda masih begitu juga. Ya. Coba lo ikut gua udah kenyang perut kan gitu. Ini masih masih meringkuk aja gitu. Ini pemuda. Tatkala aku Masuk lagi ke ribat, aku lihat tuh pemuda ala tilkal hala. Fajalastu ala sajadati. Aku duduk di sajadahku. Sa'atan. Aku duduk di sajadahku satu saat. Falahikan ainaya bin naum. Eh, kena ngantuk. Ya, duduk ini. Falahikan ainaya. Ya, terbawa apa nama itu? Pengaruh mengantuk, tidur aja. Eh, yang tadi ngomong begitu, orang baru masuk toriko macam-macam deh ya. ketiduran ya. cep melenyep ngimpi wa idan jama'atun konyong-konyong ada jamaah wa gailun ada yang bicara yang bulu ala Rasulullah wal anbiya kulluhum alaihi salam ini Rasulullah ada rombongan Rasulullah dan para nabi-nabi banyak jumlahnya ratusan datang dalam mimpinya dia yang tidur ya, di habis makan di riba. Mimpi ada Rasulullah dan para nabi datang. Ada orang teriak, "Eh Rasulullah, para nabi." Pada namtu ilai, aku ke Nabi. Ada Rasulullah. Yang mimpi ini, yang ketiduran. seperti Nabi. Ya, para Nabi dekat. Wa salimtu alaih. Assalamualaikum. Wa walla wajahahu anni muhridan. Rasulullah berbalik, ya, Enggak. Eh, dalam dalam itu, dalam mimpi dia Rasulullah kelengos. Orang yang mimpi itu kelengos. Di ngelengosin di Nabi. Ya. Ada apa Padahal tuh, alai ulangi lagi. Wahu yu'amidu anni. Tetap Rasulullah berpaling daripada Kayak kayaknya marah. Kayak kayaknya Emang marah, bukan iya. ini. Iya. Wala yujibu gak jawab. Fakhiftu min dzalik. Aku khawatir dari hal itu. Fakultu ya Rasulullah. Man ladhi aznabtu hatta tu'ridha anni biwajhika. Aku tanya ya Rasulullah, apa yang aku perbuat, dosa apa yang aku perbuat sehingga kau berpaling dari diriku dengan wajah. Apa dosa yang aku perbuat ya Rasul sehingga kau palingkan wajahmu dariku? Dalam mimpinya ada orang nanya. Ini Syekh. Bagala lalu Rasulullah menjawab. Bagirun min ummati. Ishtaha alaika syahwatan patahawan tadi. Orang takir dari umatku. Dia minta kepadamu keinginannya. Minta asidah. Hmm. <laughs> minta asidah. Patahawan ya. tadi engkau anggap remeh. Ya. Engkau anggap remeh. Fastaiqadtu mar'uban. Aku bangun terkejut. Enggak enak. Mimpi Rasulullah marah kan enggak enak. Enggak ngimpi-ngimpi aja enggak enak. Kita kalau putih hati, kita ziarah makam Nabi, kita salam, nggak cucuran air mata kita nggak berasa gitu. Berasa enggak enak ya. Seolah-olah kita nggak berhadapan dengan Mesti kan kalau yang dia ziarah, Assalamualaikum. Dia berasa Rasulullah jawab, berasa getaran dada gitu tuh. Enggak ketahan gitu. Nangis. Kalau yang Assalamualaikum, Asyhadu ala biasa aja berarti Nabi nggak jawab kali ya. Emang orang sana mah suruhnya ruh-ruh aja. Oh, ruh, buruan, buruan gitu. Gak boleh kita diem lama-lama. Tapi ada orang Indonesia yang kerjaannya ngelap-ngelap kubur Nabi ya, dapat keutamaan saya dapat khobar tuh kan maksudnya yang kerja di masjid Nabawi itu orang kita yang nyusun Quran kerjaannya dan orang kita ada yang dapat keistimewaan dari orang Saudi dipercaya ya yang hanya dipercaya orang kita nih itu yang ngurusin kubur Rasulullah setiap minggu. Jadi kubur Nabi setiap minggu dilapin, dibersihin, itu orang kita. nih. Dibayar sebulan 10, seribu real, untung banget. Kita nggak dibayar nih nggak apa-apa ya. Yang penting lapis tiap minggu. Dia udah ngelapis, bersihin, bayar. Ini orang dapat keutamaan dari Allah Subhanahu. Kita ziarah susah, dia masuk. Ya, dibuka gerbangnya, pintunya dikunci lagi. Ya, dilihat bersih, Tiap minggu saja. Orang kita yang kerja di sana. Ntar, 8 jam dia kerja, kesononya dia belajar malam bilang aneh ganti ente sekali aja ya, deh. Gak bisa. Emang udah tugas dia. oke saya tahu persis itu magang Rasulullah ada yang pintu yang tengah dari dia. Pintunya kan tiga tuh, dua, tiga. Yang ini kosong nih kok. <laughs> Kiri kanan kosong, yang ada yang tiga, yang tengah itu. Yang tengah di situ Rasulullah, di situ Abu Bakar, di situ Sayyidina Umar. Yang dua kosong, cuma dibohongin kelambu doang. Kelambu hijau, kelambu hijau, kelambu hijau. Tujuannya apa? Biar nggak macet. Cuman kesian orang dibohongin di Arab Saudi. Kalau mau ke Rasulullah kosong. Yang ada yang tengek. Dia bocorah. Kamar Siti Aisyah kecil. Kamar Siti Aisyah kecil. Itu kan Rasulullah kuburin di kamar Siti Aisyah. Abu Bakar bapaknya di situ juga. Baru Sayyidina Umar minta izin dikasih lagi di situ. Waktu Sayyidina Umar belum ada, Siti Aisyah kalau ziarah ke kuburan Rasulullah, ambil kuburan bapaknya ngablak mukanya. Orang bapak sama suami nggak harap. Ya, masuk kamarnya, dibuka. Ya assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abi. Gitu. Tak ada Sayyidina Umar, tutup. Ya, tutup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya assalamualaikum ya Umar. Tutup. Ya. Itu menunjukkan hadirnya itu tiga arwah itu kalau dia datang. Makanya yakin kita kalau orang diarah ke makam Rasulullah hadir. Ya, hadir. Walaupun kita nggak bisa lihat mimate, batin kita yakin. Jawab. Orang mukmin aja jawab salam kita yang meninggal di mana Rasulullah. Yang jangan malam minggu kita salamin. Jamaah malam minggu kita salam, jamaah malam minggu kita salam. Sebutin kakak bisa atau atuh وقال bagir min umat yang sya'ani syahwatan pada hawan tadi. Fastaidu wa tu nahwal bagir. Lalu aku diri di dekat itu orang bagir tadi bangun, sorry, Falam ajidhu. Enggak temuin. Itu pagi udah udah tak ada di tempat. Wa itu sautal bak. Saya dengar ada suara pintu ditutup. Oh, dia baru keluar dari dikejar. Ya. Bakaraj tu fi talabih. Saya keluar mau ngejar nyari dari nah, itu uh, orang tadi. Faizan huwa bi eh benar ada itu orang. Tuh yang fajir minta asih dia tadi. Iya. Kharaja lagi keluar. dua aku deketin Ya pada isdir, eh pemuda, sabar hatta ta'dura syahwatak allati talabtaha. Sabar, diam sebentar sampai sampai datang syahwatmu yang kau minta tuh. Saya mau kasih asidah buat ente. Udah mimpi baru mau kasih. Ya. Berapa lama itu? Dari diminta ke rumah khalifah makan, kenyang, tidur. Bangun baru nyesel. Mau memenuhi hajat itu orang yang minta asidah tadi. para Fatafata ilaiya ke orang nengok ke pemuda kepadaku, kata Syekh. Wagala pemuda-pemuda berkata, إذا اشتهى فقير عليك شهوة فلا توصلوها إليك حتى يتشفع إليك بمئة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي فلا حاجة إليها ya. Tuh pemuda berkata, apabila seorang fakir berkeinginan minta kepadamu syahwatnya, maka engkau tidak hasilkan, enggak engkau enggak sampaikan hajatnya kepadanya sehingga minta tolong ya minta tolong itu orang kepadamu dengan seribu eh seratus ribu nabi seratus ribu nabi dulu datangin baru menolong ini kan datangin ya seratus ribu nabi mimpi Rasulullah datang beserta para ambia ambia berapa jumlahnya seratus dua puluh empat ya lebih ya kita yang tak kita tahu itu doang lebih jumlahnya banyak Orang nabi jutaan bisa. Kalau ada orang fakir minta sesuatu, kamu enggak kasih. Melainkan setelah dia minta tolong sama seribu, seratus ribu nabi baru mau ditolong. Ya. Atau empat, dua puluh empat ribu nabi. Fala tak ilaih. Maka enggak ada hajat kepada dia. Mau. Tadi gue minta lo enggak mau. Udah datang Nabi dalam mimpi lo, baru lo mau kasih gua sih Enggak, sekarang gua enggak butuh. Kata itu fakir. Wama boleh. itu ki Enggak, enggak mau. Ya. Nah, ini pelajaran. kita gitu, kalau ada orang minta-minta, ada orang lah, jangan kita remehin. Iya. Ya, kasih, Pak. Minta air sebelah kasih. Pak, belum makan, Pak. Dua hari. gua sehari belum makan. Tiga hari. Jangan, yang begitu. Itu menyakit kita kadang-kadang. Lo dua hari. gua tiga hari belum makan. Enak aja lo minta-minta. Ya, kasih. Ya. Hmm. Barangkali ini orang ya, bukan orang sembarangan. Tapi kalau kita ngasih jangan minta doain. Barangkali ini jadi hilang lantaran kita minta doain. Doain ya. Nah, itu didoain, pahalanya hilang. Karena ada sedekah yang seimbang di ya, doa. Tapi kita kasih sedekah, didoain seimbang, sering. Jadi pahalanya kagak, dapat doainnya doang. Pilih yang mana? Hah? Kalau mau didoain, doain lagi. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki ini juga doain Allah luaskan rezeki. Jadi imbangin. Kalau orang kita kasih sedekah, dia doain kita, kita harus lagi doain. Jadi nimbangin doa dia biar pahala sedekah kita enggak enggak hilang.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 sebentar lagi bulan Ramadhan saya sebagai pengajar tentu yang sering bicara pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf andai kata ada kalimat-kalimat yang khilaf, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Kalau hadirin semuanya insya Allah saya doa maafin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.